Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah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 Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu Al-Aqidah Tahawiyah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 22 Muharram 1429 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 2008. Yang terakhir sampai poin ke berapa kita? Terakhir poin ke-8 dan insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan poin ke-9. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi. Wala yushbihul anam. Berkata penulis kitab ini Al-Imam Al-Allama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al tahawi Yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah Bertepatan dengan abad ke-10 Masehi Beliau masih berbicara tentang akidah kita Akidah kita permasalahan Allah Permasalahan Tuhan Kata beliau Wala yushbihul anam dan Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Masalah ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, hampir mirip dengan ini. Yang poin keberapa? Masih ingat tentu. Ada pembahasan mirip dengan ini. Yaitu yang ada di poin kedua. Yang berbunyi wala syai'a mitluhu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Hampir mirip. Cuman kalau poin kedua lafadznya itu mitel kalau ini lafadznya shibah Sebenarnya yang lebih tepat adalah poin nomor kedua. Karena poin kedua itu sesuai dengan lafadz Al-Qur'an, laisa lihi syai'un. Yang sudah sering kita bahas di surat Asy-Syura ayat nomor 11. Jadi pembahasan poin ke-9 ini hampir mirip dengan pembahasan poin kedua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang serupa dengannya, tidak ada satupun yang sama dengannya daripada makhluknya. Dalil dari poin ini sama dengan dalil dari poin nomor dua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat nomor sebelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ayat nomor 4, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dengan bahasa yang mudah Allah dengan makhluknya itu Nama-nama dan sifatnya Serupa tapi tak sama Sifat dan nama Allah Dengan makhluknya itu serupa Tapi tak sama Serupa dalam nama Serupa dalam makna Tapi berbeda dalam Hakikat dan kaifiyah Nama Allah dengan nama makhluk sama sifat Allah dengan sifat makhluk sama. Dalam hal dalam hal lafaz dan maknanya saja. Tapi maaf hakikatnya, intinya, kaifiahnya sangat berbeda. Jadi tujuannya adalah pembahasan seperti itu. <clears throat> Yang lalu kita sudah bicara panjang lebar masalah ini seperti misalnya Allah punya dua sifat. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Yang tidak berpisah dari Allah. Sifat dzatiyah. Contohnya apa sifat dzatiyah itu? Contohnya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mempunyai tangan. Bahkan Allah menciptakan Nabi Adam Falaktu biadaya Dengan dua tanganku Disebutkan dalam Al-Qur'an pula bahwa Allah mempunyai wajah, kullu syai'in halikun illa wajah Ini sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Punya tangan, punya wajah. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Yang namanya tangan itu ya ini, yang namanya wajah itu ya ini. Demikian pula binatang punya tangan, punya wajah. Tapi hakikat dan kaifiahnya berbeda. Tangan dan wajah Allah seperti apa? Ini yang kita tidak tahu wallahu a'lam. Dan kita tidak akan mungkin bisa tahu karena keterbatasan otak kita. Kalau kita mau maksa-maksa untuk mengetahui juga, berarti kita telah mendolimi otak kita, mendolimi akal kita karena kita memaksanya kepada sesuatu yang dia tidak mampu. Ini sifat apa tadi? <coughs> Datiyah yang berkaitan dengan datum. Demikian pula sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Seperti Allah itu berbicara. Ya kan? Allah berbicara. Kemudian Allah turun ke langit dunia. Kemudian juga Allah mencintai jelas. Allah turun, yang namanya turun itu jelas dari atas ke bawah. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Demikian pula cinta. Saya cinta kepada seorang tertarik Lafadznya jelas, maknanya jelas. Tapi turun dan cintanya Allah seperti apa, ini hakikat dan kaifiahnya kita tidak tahu dan tidak akan mungkin bisa tahu dan kita dilarang membahasnya. Karena akal kita, otak kita tidak akan mungkin mampu. Dan kalau kita memaksa-maksa juga, berarti kita telah mendolimi otak kita, akal kita. Memaksanya kepada sesuatu yang dia tidak mampu. Kemudian yang lalu juga telah disebutkan ucapan Ibnul Qayyim yang sangat indah dalam Qasidah Nuniyah. Qasidah Nuniyah yang berisi hampir 6000 bait syair puisi tentang berbagai macam masalah agama. Yang disebut dengan Al-Kafiyah Al Asyafiyah. Beliau mengatakan lasna nusyabbihu wasfahu fi sifatina innal musyabbiha abidul autani. Kami tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kami Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat kami Sesungguhnya orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya Sama dia, sama dengan menyembah berhala Jadi kalau kita bayang-bayangkan Allah Allah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini Berarti kita tidak pernah menyembah Allah Yang kita sembah adalah berhala Kita menciptakan sesuatu sendiri yang mudah kita sembah sendiri Kemudian juga beliau mengatakan man mattalallaha al bi khalqihi fa huwa an-nasibu li musyrikin nasrani. Jadi orang yang menyerupakan, menyamakan Allah yang Maha Agung dengan makhluknya, maka dia sama dengan orang musyrik, sama dengan orang Nasrani. Ada ucapan dari salah seorang syekhnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari yang bernama Nuaim bin Hamad rahimahullah taala. Beliau adalah Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Kata beliau, "Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar." Orang yang menyerupakan Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Jadi enggak benar ya kalau ada orang nuduh katanya Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan enggak benar. Ibnu Taimiyah tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Justru beliau sangat bantah itu. Orang yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya kafir. Sebaliknya, waman angkara ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat itu atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat itu, maka dia telah kafir juga. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Mengingkari sifat Allah juga kafir. Sifat yang ada di Quran, yang ada di sunnah diingkari, kufur. Walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu min dalika tashbih semua sifat-sifat Allah yang ada di Quran dan di hadis tidak ada kesamaannya dengan makhluk. Jadi ahli sunnah jalan tengah. Allah punya nama, punya sifat, tapi tidak sama dengan makhluknya. Kemudian juga ada ucapan dari Ishaq ibnu Rohuyah. Ini ada yang menyebut Rohawai, sebagian menyebut Rohuyah. Salah seorang ulama salaf yang sangat terkenal Beliau mengatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqala innallaha yushbihu ahadan min khalqihi fi sifatihi wa huwa kafirun billahil azim. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya Menyamakan Allah dengan makhluknya Lalu dia mengatakan Sesungguhnya Allah itu sifatnya sama dengan sifat makhluk maka berarti orang ini telah kufur terhadap Allah yang Maha Agung. Kalau zaman sekarang ini kira-kira ada enggak kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk? Ada atau enggak zaman sekarang ini? Ada atau tidak? Banyak kelompok apa biasanya? Yang antum tahu? Yang menyamakan Allah dengan makhluk kontemporer sekarang ini. Ada sebagian dari kelompok hulatu syiah Syiah yang ekstrim Itu menyamakan Allah dengan makhluk Sampai ada yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib Dituhankan dan yang lainnya Walhasil ini adalah akidah kita Sifat Allah ada Nama Allah ada Kita imani Yang jelas tidak sama dengan makhluknya Dan pembahasan ini sudah pernah kita bahas panjang lebar Ketika kita membahas poin yang nomor 2 Kemudian sekarang kita masuk poin yang nomor ke-10. Qauluhu rahimahullahu taala hayyun la yamut qayyumun la yanam. Yaitu ucapan al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala hayyun la yamut. Allah adalah yang maha hidup tanpa mengalami mati. Yaitu Allah tidak akan pernah mati yang selalu berjaga yaitu berdiri sendiri terus-menerus mengurus makhluknya tanpa mengenal tidur, tidak pernah tidur. Jadi kita di sini masih bicara tentang Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Hayyun Qayyum. Hayyun Allah itu Maha Hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Qayyum Qayyum itu berdiri sendiri, ngatur semua makhluknya dan Allah tidak pernah tidur. Subhanallah. Ini pembahasan yang sangat agung. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. <clears throat> Di situ ada dua potongan kata. Yang pertama-tama hayyun la yamut, yang kedua qayyumun la yanam. Kita bahas yang pertama dulu, hayyun la yamut. Allah adalah maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Kemudian nanti yang kedua koyum. Kedua sifat ini di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam tiga ayat. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah merupakan al-ismul Akdom Nama Allah yang paling agung yang mana kalau kita berdoa kepada Allah dengan membawa nama ini Doa kita dikabulkan Kalau kita meminta kepada Allah dengan membawa dua nama ini Permintaan kita diberikan Disebutkan dalam sebuah hadis Innasmallahil a'zam fi talati suwar Sesungguhnya nama Allah yang paling agung ada di dalam tiga surat Yang pertama-tama Al-Baqarah yang kedua Ali Imran Yang ketiga Toha Al-Baqarah Ali Imran Toha Kemudian hadis ini disyarah oleh gurunya Imam Bukhari Syekhul Imam Al-Bukhari Namanya Hisham bin Ammar Hisham bin Ammar Beliau adalah gurunya Imam Bukhari Beliau mensyarah hadis ini Kata beliau Ammal Baqarah wa qawluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun yang ada di dalam surat Baqarah, Al-Baqarah yaitu ada di ayat 255 ayat kursi. Wa amma Al Imran fa qawluhu ta'ala alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun yang di dalam Ali Imran maka di ayat yang nomor 2. Wa amma Taha fa qauluhu ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Adapun yang di dalam surat Taha yaitu berada di ayat nomor 111. 111 yaitu di sana masing-masing ada kata-kata al-hayyu al-qayyum, nama yang sangat agung. Al-Hayyu Allah Maha Hidup. Ai hayatuhu kamilatun la ya'tariha naqsun wala naumun. Kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang paling sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya dan tidak butuh kepada ngantuk atau tidur. Kehidupan Allah Maha sempurna. Allah enggak butuh tidur, Allah enggak butuh ngantuk. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Allah Maha Hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Kalau mau tawakal, mau pasrah, ya ini kepada Allah. Maha hidup tidak akan pernah mati, maha kaya tidak akan pernah miskin. Ini penting ya ikhwan. Kalau antum merenungkan ini dalam kehidupan, pengaruhnya luar biasa. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada seseorang, nanti kalau orang itu mati bagaimana? Bingung atau tidak kita? Bingung. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada orang kaya, dia kaya. Saya berteman dengan dia, saya tenang, dia kaya. Saya butuh apa? Dipenuhi. Ternyata kemudian dia melarat kepada siapa kita akan bergantung? Maka bergantungnya adalah kepada Al-Hayyul ladzi la yamut, Al-Ghaniyyu yang maha kaya, tidak akan pernah melarat. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha azza wa jalla la yanam wa la yambaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak sepatutnya dia itu tidur. Kehidupan Allah sangat sempurna. Allah menafikan dari dirinya kematian, tidur, apalagi juga ngantuk. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, dan ini adalah doa yang sangat indah. Itu ada di Hisnul Muslim juga. Allahumma laka aslamtu Wa bika amantu Wa alaika tawakkaltu Wa ilaika anabtu Wa bika khashamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta Antu dhillani Antal hayyul ladhi la yamut Wal jinnu wal insu Yamutun <coughs> Tawasul-tawasul ya kepada Allah Kemudian mengatakan Ya Allah, engkau adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati Sedangkan manusia dan jin pasti akan mati Jadi tidak ada Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan telah mati ya Ini orang bodoh, tidak kenal Tuhan Ada kan yang mengatakan gitu? Saya pernah dengar tempo hari ramai masalah itu Tuhan telah mati Atau mungkin ada di buku salah seorang orientalis Karen Armstrong Yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati Padahal Tuhan tidak akan pernah mati. Ya Tuhannya dia yang mati. Kalau Tuhan kita tidak pernah mati. Manusia kalau tidak tidur, kalau tidak ngantuk, itu sempurna atau kurang? Kita kalau nggak bisa tidur, itu sempurna atau kurang? Manusia kalau nggak bisa tidur itu kurang. Kenapa? Karena kehidupan manusia tidak sempurna. Sehingga dia butuh tidur, dia butuh ngantuk. Tidur dan ngantuk bagi manusia adalah kesempurnaan karena dia membutuhkannya. Karena sifatnya itu sangat kurang, tidak sempurna. Tapi kalau Allah karena maha sempurna kehidupannya, maka Allah nggak butuh tidur, nggak butuh ngantuk. Tidur dan ngantuk bagi Allah sifat kekurangan, sifat cacat. Dan Allah tidak ada itu semuanya. Karena kita sebagai manusia, kalau kita nggak tidur, kita nggak nggak ngantuk, sakit. Orang kalau kurang tidur, kesehatannya terganggu. Bahkan para ulama mengatakan kita ini butuh tidur satu hari berapa jam. Kalau menurut Ibnul Qayyim yang ideal 8 jam. Tapi kalau kita hitung-hitung 8 jam itu kebanyakan. Waktu kita habis untuk tidur. Tapi beliau mengatakan gitu tidur 8 jam. Kalau kurang nanti kesehatan terganggu. Entah mungkin karena orang dulu ya. Orang dulu mungkin setelah sholat isya tidur langsung. Tidur. Nanti jam 2, jam 3 bangun. Jadi bisa tidurnya sampai 8 jam. Siang tidur lagi satu atau setengah jam. Jadi ngantuk dan tidur adalah sifat sempurna bagi manusia karena kehidupannya sangat kurang dan dia membutuhkannya. Kalau Allah kehidupannya sempurna, nggak butuh tidur, nggak butuh ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qayyumun la yanam. Allah adalah qayyum. Qayyum itu maknanya al-qaimu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi. Allah itu berdiri sendiri Mengatur semuanya Allah pendiri sendiri Mengatur segala-galanya Al-Hayyul Qayyum Allah tidak butuh kepada sesuatu Allah maha kaya dari segala sesuatu Justru segala sesuatu yang butuh kepada Allah Tidak bisa lepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala Langit dan bumi Ini berada dalam genggaman Allah kalau oleh Allah dilepas langit dan bumi ini hilang. Subhanallah ya, betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 41, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Sesungguhnya Allah itu menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Jadi langit dan bumi ini oleh Allah ditahan, dipegang dalam genggaman Allah supaya enggak lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Kalau langit dan bumi dilepas oleh Allah hilang. Enggak ada yang bisa nahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat ini menunjukkan betapa koyumnya Allah. Allah itu koyum. Berdiri sendiri ngatur semua makhluknya. Tidak butuh kepada siapapun. Maha kaya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu Wa Langit dan bumi ada dalam genggaman Allah. Dengan genggaman Allah. Apalagi kita. Makhluk yang sangat kecil. Dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Al-hayyul qayyum. Kenapa kok demikian hebat? Sampai-sampai dikatakan kedua nama ini adalah al-ismul akdom. Apa rahasianya? Ternyata kalau kita mau mengkaji semua nama Allah, semua sifat Allah yang menjadikan sempurna karena ada dua nama ini. Kalau tidak ada dua nama ini, maka semua nama dan sifat Allah itu gugur kesempurnaannya. Mari kita lihat satu dulu. Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Falhayatu tastalzimu kulla wasfi kamal min awsafid dzat. Kehidupan Allah ini menjadikan semua sifat yang berkaitan dengan zat Allah sempurna. Jadi Allah Maha Hidup, kehidupan Allah ini menjadikan semua sifat yang berkaitan dengan Dat Allah itu sempurna. Jelas. Allah sifat-sifat ya. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya, punya sifat dat ya. Mata dan yang lainnya. Yang menjadikan adanya wajah, yang menjadikan adanya tangan, yang menjadikan adanya mata dan yang lainnya itu karena apa? Karena Allah Maha Hidup. Kalau Allah tidak maha hidup, maka semuanya akan gugur. Tidak ada kehidupan, berarti Allah mati, gugur. Demikian pula qayyum, Allah berdiri sendiri mengatur semua makhluknya. Wal qayyumiyatu tastalzimu kulla wasfi kamal min li fi'l. Qayyum berdiri sendiri mengatur semua makhluknya. Ini menjadikan semua sifat fi'liyah Allah sempurna. Sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu sempurna. Misalnya Allah turun, Allah berbicara, Allah mencintai dan yang lainnya. Yang menjadikan sempurna karena Allah berdiri sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Allah menciptakan, Allah menghendaki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, semuanya sendiri, tidak butuh bantuan kepada siapapun. Karena Allah adalah Qayyum. Jadi semua nama dan sifat Allah kembalinya kepada Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Jelas atau tidak menurut antum? Atau berat? Berat tidak keterangannya? Berat atau ringan? Insya Allah yang mengikuti dari awal insya Allah tidak enggak berat ya. Gampang ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Disinilah yang menjadikan nama ini adalah nama yang sangat agung Al-Ismul A'zam Kalau kita berdoa kepada Allah Akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan kita yang poin nomor ke-10 Allah Maha Hidup tidak akan pernah mati Dan Allah berdiri sendiri mengatur semua makhluknya Dan Allah tidak akan pernah tidur Betapa hebatnya Allah Betapa agungnya Allah Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga pada hari ini yaitu poin yang nomor ke-11 Qauluhu rahimahullahu taala Khaliqun bila hajah Raziqun bila muknah Allah adalah sang pencipta tanpa membutuhkan pada ciptaannya. Allah adalah sang pemberi rezeki tanpa keberatan. Jadi ini berkaitan dengan Allah menciptakan kita. Kenapa Allah menciptakan kita? Kemudian juga berkaitan masalah rezeki. Dan kedua-duanya ini berkaitan dengan nama Allah Al-Khaliq dan Ar-Razik. Allah adalah yang Maha menciptakan dan Allah adalah yang Maha memberikan rezeki. Al-Khaliq dan Ar-Razik. Mengenai Allah adalah Al-Khaliq menciptakan kita dan Allah tidak butuh kepada kita. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita manusia dan jin bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah menciptakan kita karena supaya kita membantu Allah, supaya kita nolong Allah, supaya kita memelihara Allah. Tidak. Allah oh, tidak butuh kita Tidak butuh bantuan kita Tidak butuh pertolongan kita Tidak butuh pemeliharaan kita Tidak butuh penjagaan kita Allah oh, tidak butuh semuanya Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan kita Dan kita butuh ibadah Bisa tidak kita hidup tanpa Tuhan Bisa atau tidak Orang-orang yang mengatakan tidak percaya dengan adanya Tuhan seperti orang ateis, orang komunis. Itu sebenarnya hati kecil mereka itu mengatakan Tuhan itu ada. Enggak bisa dipungkiri. Sampai-sampai Firaun sekalipun yang Firaun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi hati kecilnya mengatakan Allah itu ada. Wajahatu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa ulwa. Karena dolim, karena sombong, dia tidak ngakui. Padahal hatinya mengakui Allah itu ada. Jadi Allah menciptakan kita supaya kita beribadah karena kita butuh ibadah. Supaya hubungan kita nyambung dengan Allah, supaya kita selalu ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepadanya dan kita pun mendapatkan pahala berbagai macam kebaikan dengan ibadah itu. Kemudian seandainya semua makhluk ini tidak ada yang ibadah, kafir semuanya. Allah rugi atau tidak? Allah tidak rugi sama sekali. Karena Allah tidak butuh kita. Allah menciptakan kita dan Allah tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat nomor 8. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun Jika kamu dan seluruh penduduk bumi ini kafir semuanya, maka Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak butuh. Jadi Allah tidak butuh kita. Nanti ada pertanyaannya. Akhwatnya pertanyaannya bisa lewat SMS saja. Kita memanfaatkan teknologi ya. Daripada nanti Darmanto ngambil-ngambil kertas, kasihan dia Pak dosennya. Jadi nanti bisa lewat SMS untuk akhwatnya pertanyaannya. Memanfaatkan teknologi. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun angkum. Jika kamu kafir, maka Allah dalam maha kaya, tidak butuh kepadamu. Maha cukup darimu. Subhanallah. Tapi nanti jangan tanya lagi. Lah ada apa Allah menciptakan kita? Diciptakan, lalu dijadikan kafir, lalu dibakar di neraka. Karena ada orang protes gitu ya. Kadang kita mikir, ada apa Allah menciptakan saya ini? orang diciptakan. Allah menciptakan kejahatan, ada orang berbuat jahat, lalu dibakar Allah di neraka. Bagaimana sih Allah ini? Nah, kita jangan lihat dari sisi itunya. Kita lihat sisi baiknya. Allah menciptakan kita dan Allah menguji kita. Kita dicalonkan oleh Allah jadi orang bahagia, jadi orang sukses. Tapi ada di antara kita yang tidak mau mengikuti aturan Allah sehingga dia sengsara. Jadi masalahnya itu kita jangan kritik Allah. Kita ngeritik Allah tidak nyambung, kalah terus kita. Kita protes kepada Allah, kalah terus, tambah susah hidupnya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya sudah ini ada aturan Allah, kita ikuti aja. Terus saya beres. Hidup tenang, damai, tentram, mati husnul khotimah, masuk surga. Iya kan? Karena kalau kita tidak terima, kita bahas terus, Allah ini bagaimana sih? Allah ini bagaimana? Kita kalah, percuma, capek. Tidak akan menang. Jadi paling enak ini sudah ada aturan Allah, Diikuti aja aturan Allah. Bahagia dunia akhirat. Seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Fatir ayat nomor 15, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Hai manusia, kamu semua adalah fuqara di hadapan Allah. Kamu butuh kepada Allah dan Allah adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita ini butuh Tuhan. Kita butuh Allah. Bermiliar-miliar manusia semenjak dahulu kala sampai sekarang itu juga butuh Allah, butuh Tuhan. Hanya banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Kemudian juga di dalam surat Muhammad ayat nomor 38 Allah berfirman, "Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Allah adalah maha kaya dan kamu semua adalah fuqara, enggak punya apa-apa. Kita punya apa kira-kira? Kita tidak punya apa-apa. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mari kita renungkan tentang diri kita. Kita sombong itu tidak pantas. Kita dulu diciptakan dari air mani yang hina. Kalau kena pakaian, kita cuci. Betul atau tidak? Setelah kita besar, kita lahir seperti ini, di dalam tubuh kita ini banyak kotorannya. Betul atau tidak? Ini banyak kotoran di dalam sini. Setelah mati nanti kita menjadi bangkai, bau busuk. Yang mau kita sombongkan apa? Tidak ada yang patut disombongkan. Jadi Allah menciptakan kita bukan berarti Allah butuh kepada kita, tapi justru kita yang butuh Allah. Kita butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman di surat Ad-Dariyat 56 dan setelahnya itu sambungannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Ayat ini kalau kita kaji indah. Jadi Allah menciptakan kita, bukan Allah butuh kita. Tapi Allah menciptakan kita dan Allah ngatur kehidupan kita. Rezeki diatur oleh Allah, makan diatur oleh Allah. Dan di akhirnya Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang berikutnya razikun bila muknah. Allah yang memberikan rezeki tanpa ada keberatan. Jadi Allah memberi rezeki kepada kita, tidak ada beratnya. Kita minta apapun diberi oleh Allah, tidak ada yang berat. Ada sebuah hadis kutsi yang sangat indah Dan itu juga dimasukkan hadis kutsi itu oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi Diriwayatkan oleh Imam Muslim Melalui jalan sahabat Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu Sangat panjang Di antara potongan hadis itu Ya ibadi Lau anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a Mari kita renungkan hadis ini ya. Ini hadis qudsi firman Allah. Tapi para ulama mengatakan hadis ini lafaz dan maknanya dari Allah. Karena biasanya hadis qudsi itu kan redaksinya dari Rasulullah. Kalau ini enggak, redaksi dan maknanya sekaligus dari Hai hamba-hambaku Kalau sekiranya kamu semua Dari yang pertama sampai yang paling akhir Manusia sekaligus jin semuanya Jumlahnya berapa kira-kira? Mulai dari yang pertama dulu Sampai yang paling akhir nanti Manusia sekaligus jinnya sekalian Sekarang aja manusia berapa? Di dunia ini Sekitar 5 miliar Mungkin ya 6 miliar Triliunan sudah. Kata Allah, seandainya kamu semuanya bertakwa kepada Allah, seakan-akan hati kamu semuanya adalah hati satu orang yang paling takwa di antara kamu, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Kerajaannya Allah tidak bertambah sedikit pun. Berapa triliun manusia dan jin takwa semuanya, takwanya seakan-akan satu hati hati satu orang yang paling takwa, Allah tidak bertambah sedikit pun kerajaannya. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, Sekiranya yang paling awal di antara kamu sampai yang paling akhir, manusia sekaligus jinnya, mereka durhaka semuanya kepadaku. Dan seakan-akan hati mereka semuanya adalah hati satu orang yang paling durhaka. Maka hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi misalnya orang di dunia ini satu hati dalam kedurhakaan seperti hati orang yang paling durhaka. Yang paling durhaka kira-kira siapa? Jodbus. Jadi manusia semuanya hatinya kayak Jodbus. Allah nggak kurang kerajaannya, tetap Allah adalah Allah, tidak berkurang sedikit pun. Allah sebelum menciptakan apa-apa dan Allah setelah menciptakan apa-apa, Allah adalah tetap yang dulu, tidak berubah sedikit pun. Allah Akbar. Kemudian kata Allah lagi, Ya ibadi Lau anna awwalakum wa insakum Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahid Fasa'aluni Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu Ma naqasa dalika mimma indi Illa kama yang kusul mikhiyatu Ida udkhilal bahar Hai hamba-hambaku Kalau sekiranya kamu yang paling awal sampai yang paling akhir Manusia dan jin sekaligus mereka berada di satu tanah lapang yang amat sangat besar. Kemudian semuanya masing-masing meminta kepadaku. Berapa triliun makhluk ini semuanya minta kepada Allah. Masing-masing permintaannya berbeda-beda. Dan aku berikan kepada masing-masing mereka permintaannya. Maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti kurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Jadi jarum dimasukkan dalam lautan, diambil lagi. Berkurang nggak air laut? Hakikatnya nggak berkurang sama sekali. Subhanallah. Jadi triliunan orang minta semuanya dan Allah nggak bingung mendengarkan. Ada orang buahnya, sekaligus minta. Nggak keliru nanti. Ini minta mobil diberi sepeda. Enggak, tetap ini mobil ya mobil, sepeda ya sepeda. Ini surga ya surga. nggak keliru, Allah nggak bingung Tidak kacau oleh banyaknya suara yang semerawut Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Maka dari itu, akidah yang nomor yang poin ke-11 ini ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus ibadah kepada Allah. Allah tidak butuh kita. Jangan sekali-kali kita sombong. Demikian pula rezeki Allah diberikan kepada kita, Allah tidak kurang sedikit pun. Allah tetap Allah. Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, Allah yang nanti, Allah adalah Allah tidak berubah. Yang berubah adalah kita. Karena kadang ada orang itu yang merasa dirinya berjasa kepada Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat-ayat terakhir, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ada orang yang dia itu merasa berjasa kepada Islam. Saya telah Islam, Islam diuntungkan oleh saya. Dengan masuknya saya kepada Islam, Islam diuntungkan oleh saya. Oleh Allah dibantah. Ya tidak. Allah yang berjasa kepada kamu. Dengan Allah menjadikan kamu sebagai orang Islam. Kamu dijadikan oleh Allah Islam, bersyukur Allah berjasa kepadamu. Bagaimana kalau kalau Allah menjadikan kamu kafir? Jadi kita tidak pernah berjasa kepada Allah dan justru Allah lah yang selalu berjasa kepada kita. Allah tidak butuh apapun, kita yang butuh Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 255 yaitu ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua langit, semua bumi milik Allah. Bahkan Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak berat bagi Allah memelihara langit dan bumi. Memelihara ya lengkap termasuk memberi rezeki dan yang lainnya. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini kita bahas tiga permasalahan. Yang pertama-tama bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang agung dan tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, Allah Maha Hidup, berdiri sendiri mengatur makhluknya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Allah tidak butuh dan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Wallahu alam, mungkin ini dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ini pertanyaan? Iya. Apakah jin juga akan dihisap mendapatkan surga neraka? Bagaimana dengan kabar bahwa golongan jin yang paling beriman derajatnya lebih rendah dari manusia yang derajat imannya paling rendah. Ya, ya jin itu sama dengan kita. Jin itu mukalaf. Jin itu mukalaf seperti kita, diberi beban, diberi perintah dan larangan. Maka dari itu Allah mengatakan wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun sama-sama ibadahnya. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Wahai manusia dan jin yang kamu dustakan Jin itu sama dengan kita Ada yang Islam, ada yang kafir Kalau kita kalau kita baca surat Al-Jin Di sana Allah mengatakan Wa anna minna salihuna Wa minna duna dhalik Kunna tara'iqa Kidada Jadi ada jin yang soleh Ada jin yang tidak soleh Sama persis ada jin kafir, ada jin Islam. Kalau jin yang kafir itu namanya setan. Kalau jin yang Islam namanya tetap jin. Kemudian nenek moyangnya jin itu namanya adalah iblis yang dia menyesatkan Nabi Adam sehingga menyebabkannya keluar dari surga. Namun Nabi Adam segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada pertanyaan lagi bagaimana menjawab syubhat tentang sifat Al-Qayyum bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang membantu bertugas menurunkan hujan, menjaga syurga dan neraka dan lain-lain atau mengutus rasul untuk menjelaskan ajaran Allah. Enggak. Allah tidak butuh malaikat dan Allah tidak butuh rasul. Allah menciptakan malaikat itu di antara hikmahnya agar supaya kita mengetahui keberadaan Allah melalui makhluknya. Karena kita tidak mungkin bisa lihat Allah. Tapi para nabi oleh Allah diperlihatkan malaikat. Seperti Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang demikian besar memenuhi ufuk yang mempunyai 600 sayap. Demikian hebat. Kemudian terbayang makhluknya Allah saja seperti ini. Bagaimana dengan Allah yang telah menciptakan makhluk ini? Jadi bukan Allah butuh malaikat enggak. Allah tidak butuh malaikat. Allah yang dulu dan Allah yang sekarang tetap tidak berubah. Allah sebelum menciptakan dan Allah setelah menciptakan. Allah itu tetap namanya adalah Al-Khaliq. Nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Jadi Allah itu tidak dikatakan sebagai pencipta setelah menciptakan. Sebelum menciptakan apa-apapun, Allah adalah Maha Pencipta. Nanti kita bahas di bab berikutnya ya. Ini bersambung. Kalau kita ngikuti terus ya Allah gampang nyambung. Kalau tengah-tengahnya nanti khawatir agak berat sedikit. Tapi kalau sabar insya Allah beratnya hilang, ringan. Kemudian juga Allah mengutus Rasul. Bukan berarti Allah butuh kepada Rasul. Allah menjadikan manusia ini iman semuanya bisa atau tidak? Bisa. Walau Allahu la ja'alakum ummatan wahidah bisa. Tapi memang diuji. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah butuh Rasul, bukan Allah butuh malaikat tidak. Kemudian Rasul itu diutus oleh Allah untuk menjadikan suri tauladan. Oh jadi ada orang kayak gini. Karena kalau nggak ada Rasul nanti kita nggak bisa mengambil suri tauladan. Kita tiru dia, kesabarannya, akhlaknya, ibadahnya, jihadnya dan yang lainnya. Mohon disebutkan nomor HP. Ya, nomor HP saya 0816429 6227 0816 429 6227 Untuk mempermudah aja ya lewat HP saya jawab kalau di luar apa namanya kajian nanti ya saya tidak jawab ya di sini saya daftar lisan aja kalau lisan kan enak Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz yang dirahmati Allah Amin, Anda mau tanya Apa ada di dunia ini orang yang bisa mengetahui Atau bisa membaca pikiran Atau apa yang dilakukan sebelumnya Oleh orang lain Apakah itu ilmu Allah Atau ilmunya setan atau jin Syukuran wassalam Tak ada ya Tidak ada satupun manusia yang mengetahui Hal-hal gaib La ya'lamul ghaiba illallah tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia tahu yang gaib, dia bisa baca pikiran orang dan dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi, maka ini adalah termasuk tauhid. Bahkan ini termasuk pemimpinnya tauhid. Orang yang mengaku bahwa dia tahu sesuatu yang gaib tidak ada dibohongi. Rasulullah saja nggak tahu yang gaib alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Hanya kadang Rasulullah diberitahu. Tapi bukan beliau tahu, diberitahu kadang. Contohnya ketika perang Uhud. Kalau memang beliau tahu yang eh, gaib, ya beliau nggak akan terluka. Buktinya beliau luka, giginya patah, kepalanya pecah. Ya. Sampai ada butiran dari pakaian besi beliau masuk ke dalam kelopak matanya, enggak tahu yang gaib. Demikian pula Al Imam Husain radhiyallahu taala yang dikristuskan. Dia dikristuskan. Menurut orang Syiah itu sama dengan Yesus Kristus. Jadi dia menebus dirinya untuk mengampuni dosa umat manusia. Beliau enggak tahu yang gaib. Kalau beliau tahu yang gaib, beliau tidak akan berangkat ke Karbala. Enggak ada orang tahu gaib itu. Kalau ada orang tahu goib, ya mungkin ini lagi krismon. Krisis moneter. Butuh uang. Ya, Sudah mentok gak ada kerjaan, paling enak kan jalan-jalan ya kan? Dapat uang banyak. Jadi nggak ada yang tahu goib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada dukun mengaku tahu goib, tentu dia adalah orang paling kaya di muka bumi. Betul atau tidak? Lalu dia membuka praktek dukun untuk apa? Dia cari uang. Lah kok mau diakali itu loh. Subhanallah. Kalau seandainya dia tahu, eh, dia paling kaya di muka bumi, dia tahu tempat-tempatnya uang, bagaimana cara dia tahu semuanya. Tidak buka praktek pun dia. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah suatu perbuatan fitnah bagi ikhwan bila bertanya menggunakan kertas mengingat di majelis umat terdahulu bila bertanya selalu mengangkat tangan dan secara lisan. Kira-kira bid'ah atau enggak ini? Masjid ini bid'ah juga ini. Zaman dulu enggak ada masjid tembok. Bid'ah masjid ini bongkar aja. Ini komputer juga bid'ah semuanya. Laptop ini bid'ah. Ada ya, pada bid'ah itu adalah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan khulafa Rasidun itu namanya bid'ah. Atau juga ada bid'ah dalam akidah yang menyalahi akidah salafus saleh. Adapun kalau tanya dengan kertas itu bukan bid'ah, apalagi lewat HP. Ini teknologi dimanfaatkan. Sama dengan orang azan pakai pengeras suara. Kita bukan beribadah kepada Allah dengan pengeras suara. Tapi kita memanfaatkan fasilitas nikmat dari Allah dinikmati. Sama dengan orang naik mobil, naik sepeda motor, naik pesawat. Haji naik pesawat itu bid'ah. Karena dulu zaman Nabi naik onta. Nah ini orang bodoh. Jadi bid'ah dalam urusan agama, bukan urusan duniawi. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan yang tanya bukan mahasiswa ini ya. Bagaimana hukumnya mengatakan Allah itu ibarat pasir? Jika kita me apa ini mengejarnya terlalu erat maka akan semakin hilang dan menjauh dari kita. Wah ini Allah ibarat pasir itu berarti kita menghina Allah. Kalau kita mengibaratkan Allah dengan pasir itu kita bukan muji Allah, kita menghina Allah. Tidak. Jadi Allah tidak seperti pasir ya. Allah Maha Agung dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah lagi maha tinggi. Jadi bukan berarti Allah kalau dikejar tambah jauh, enggak. Kalau kita semakin mendekat kepada Allah, semakin damai, semakin tenang. Dan hidup kita oleh Allah diatur. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kacau hidup kita, semakin bingung. Ya, mungkin itu dulu. Kalau ada yang lainnya, Fadol mau ditanyakan, silakan. ada, saya kira cukup ya. Atau mungkin nulis SMS-nya kelamaan. Saya khawatir saya tutup nanti tiba-tiba ada yang masuk. Kasihan nggak terjawab ya. Kenapa? Iya. ya. Ya allah. Kita lanjutkan hari Kamis depan. Jadi untuk akhwat pertanyaannya lewat SMS, diusahakan pertanyaannya berkaitan dengan akidah. Tentang materi boleh, kalau di luar materi mungkin saya jawab, mungkin tidak. Yang penting pokoknya masalah akidah akidah saja. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan kepada keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Rabb kami Sungguh kami telah menganiaya diri kami Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami Tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi Ya Rabb kami Kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu. Kami mohon kepadamu rezeki yang halal dan amal yang kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang justru menjauhkan kami daripadamu kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak pernah bisa khusyuk daripada nafsu yang tidak pernah bisa puas daripada mata yang tidak pernah bisa menangis daripada doa yang tidak pernah engkau dengar Allahumma hdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا الله Tunjukkanlah kami kepada akhlak yang mulia Tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang mulia Kecuali engkau Ya Allah Jauhkanlah kami dari akhlak yang tercela. Tidak ada yang menjauhkan kami dari akhlak yang tercela Kecuali engkau Rabbana gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan suul khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallah